Diutusnya para rasul, yang kita-kita, itu untuk menegakkan keadilan, menegakkan tauhid. Ya. Wakamat umur dunia wal akhirah dan menjadi tegak urusan-urusan dunia dan akhir. Dengan adil, urusan dunia dan urusan agama urusan dunia dan urusan akhirat jadi tegak. Karena sampai saya Islam menyatakan negara kafir, tapi kalau tegak di dalamnya keadilan, dia akan kuat. Itu negara kafir. Bagaimana kalau yang mengamalkan itu negara Islam? Masya Allah. Disitulah rahasianya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khulafaur Rasidin yang empat bisa Allah berikan amanah menguasai dunia ini dalam waktu yang sangat lama karena mereka adalah orang-orang yang menegakkan keadilan. Di sini kita ketahui pentingnya adil. Ya. Kadang seorang berupaya untuk adil dengan orang lain ketika menuntut haknya tapi kadang-kadang dia tidak adil kepada dirinya sendiri. Contoh dalam perdagangan Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza taluhum aw wazanuhum 'ala anfusihim yusinun. Celaka al-mutaffifin yaitu orang-orang yang kalau ditimbangkan oleh manusia minta dipenuhi tapi kalau menimbangkan untuk orang lain dikurang, Ada nggak Pak Masya Allah. Jadi kalau beli jeruk, dia pegang satu. Sudah sekilo pas, cemplungkan lagi satu. Tapi kalau menimbangkan orang lain, dikasih tali timbangannya ini, taruh jempol kakinya. Kalau enggak ditambahi dengan paku dan Masya Allah. Ini penyakit kaumnya Nabi Soaib dahulu. Ya. Yaitu curang di dalam timbangan. Ini enggak adil. Kalau seperti ini nggak ditegakkan, enggak akan bagus urusan dunia Demikian juga urusan akhirat. Kalau orangnya sudah pada curang seperti itu, lalu Bagaimana akan tegak adil? Akhirnya yang satu juga membalas. Kan gitu. Kemarin sampai rumah saya timbal ada sekilas kalau beli tempatnya. Nah, jadi persaingannya sekedar kezaliman dengan kezaliman. Nah, contoh sederhana saja yang marah. Seperti itu. Kita ini mau menolong pinjamkan uang sama saudara kita yang butuh. Itu mungkin Kalau uangnya saya pinjemin begitu, saya untungnya apa? Nah, akhirnya terjadilah jual beli inah. Jual beli inah itu. Ada orang datang sama kita, saya butuh uang 10 juta. Wah 10 juta, saya pinjemin, untung saya mana? Pokoknya mikirnya itu dunia toh, untung gitu aja. Dianggap untung itu kalau satu juta jadi eh, seratus itu untung. Padahal utang piutang itu murni keuntungan di akhirat. Maka nggak boleh kita mengambil keuntungan dalam utang piutang. Nabi SAW menyatakan yang kemudian dijadikan kaidah dalam usul, kullu qardin jarra fihi naf'u bahwa riba. Semua pinjaman yang membuahkan hasil berarti itu riba. Nah gitu. Akhirnya datang sama kita 10 juta. Udah saya, kamu butuh uang berapa 10 juta. Dan ini saya jual lah. Apa? Sepeda motor saya ini. Pixel 10 juta ya. Atau berapa katakanlah Ya, dia butuh uang 10 juta. Jadi saya jual karena kamu 12 juta aja. Terus saya butuhnya uang, tenang aja lah. Nanti tak kasih uang. Dan beli dulu sepeda motor saya. Bayarnya kapan-kapan tidak apa-apa. Tempo tahun ya tidak apa-apa. Tahun ya. Kamu tadi butuh uang lagi, motornya tak beli lagi. 10 juta. Kamu butuh uang 10 juta, tak? Nih uangnya 10 juta. Dan bawa pulang. Kamu dapat uang 10 juta, tak? Ya, motornya sudah tak beli 10 tahun, tapi kamu punya utang saya dua juta. Apa ada Pak seperti itu? Ada. Begitu. Nah, kadang jual beli belum diserahkan, juga seperti itu. Jadi barang masih di dealer sana, urusannya sama dealer, kita ingatannya belikan ke dealer. Barang diturunkan sama pembeli motor, urusan dia nanti sama saya. Nah ini jual beli semacam ini. Kezaliman. Kan sekarang begitu sistem jual beli, sistem leasing. Jadi pihak pendana yang mengkasi ke dealer, dealer yang cari manfaat. Begitu motor belum diserahkan kepada yang pihak pendana tadi, sudah dijual. Dah cash laku kontak, tapi sama saya kredit. Cashnya 10 juta, kreditnya jadi 20 juta. Jadi me, sistem Yahudi begini. Kalau diharamkan tek begitu cari cara. Kalau riba halal haram. Wa halallahu bai wa harrama riba. Bagaimana dipoles seperti bentuknya seperti jual jual. Hati-hati. Itu kezaliman. Kalau seperti itu sudah dijadikan pijakan perekonomian dalam sebuah negeri, bagaimana akan tegak keadilan itu nggak mungkin. Sedang hari ini sistem perekonomian semua hampir 99 masih bergantung riba. Maka orang yang nggak bermain riba harus sabar. Kadang-kadang kayaknya nggak makan kalau saya nggak begitu. Nah, sampai orang kampung aja terdidik dengan mahirnya mereka. Punya modal kadang-kadang satu juta bisa raya. Pedagang es dari sepuluh ribu jadi lima belas ribu, sepuluh ribu, lima belas ribu, terus begitu tiap hari dimintai. Esnya belum laku sudah bayar lagi pak. Orang mau sekarat, mau belum tikar, mau usahanya bangga, peduli. Yang penting saya dapat untuk dalam pikirannya pada superficial. Nah ini. Jadi Islam diturunkan oleh Allah, diutus Rasul yang menyampaikan untuk menegakkan apa? Keadilan. Kalau adil ini tegak, kalimat umur dunia wal akhirah. Perkara dunia dan akhirat akan lurus. Nah, kalau kita punya rumah tangga, mau kokoh, mau tegak lurus, tegakkan keadilan dalam rumah tangga. Jangan timpang. Ya. Nah. Wal adil, yang namanya adil, iqta'u kulli dhi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada yang berhak. Itu adil, sudah saya ulang-ulang gitu ya. Jadi tidak harus sama. Ya. Nah, wa tanzilu kulli di manzilatin manzilatah. Mendudukkan pada kedudukan yang semestinya, itu adil. Jadi kalau kita menyanjung Rasulullah SAW sebagaimana ukuran yang semestinya, itu adil. Tapi kalau sudah kita naikkan di lewat ukurannya, dolim. Kita yakini Rasulullah itu bisa menguraikan masalah, bisa tahu ilmu yang gaib, bisa mengerti kapan hari kiamat dan seterusnya. Itu sudah dolim, sudah syirik, sudah kubur, sudah bahaya. Tapi kalau kita sanjung Rasulullah SAW sebagaimana yang kita mesti menyanjungnya, sebagaimana kedudukannya. Ini ibadah. Karena itu ibadah itu ada patokan dan porsinya. Kalau dilewati, ini sudah bukan menjadi ibadah lagi yang benar. Ibadahnya jadi keliru. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi adil itu kedudukannya sangat penting. Wala yatimu dzalika illa bima'rifatil ma'rifatil hatta tuqta Lah kita ini tidak bisa menerapkan sikap adil kita ini nggak bisa menegakkan keadilan tadi kalau kecuali kita ini mengenali hak masing-masing yang berhak itu. Sehingga tempat itu bisa diberikan pada tempatnya. Kedudukan bisa letakkan pada kedudukannya. Hak bisa diberikan kepada yang berhak. Itu dengan cara kita mengetahui. Tapi kembalinya kemana? Ilmu. Hak Allah itu apa? Hak Rasulullah itu apa? Hak orang tua itu apa? Hak pemimpin itu apa? Sehingga kita bisa berlaku adil. Di sini Islam tidak menyerahkan dalam pelaksanaan agama ini dengan perasaan kita. Uh, menurut saya sudah benar. Tidak. Nah, jadi syariat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluk yang Allah sendiri menciptakannya. Maka itu sudah pas. Karena kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu tentang kapasitas kita ini ya Allah. Lalu Allah turunkan satu syariat dan itu sudah pas. Karena itu peraturan apapun yang dibikin oleh manusia mesti ada timpangnya. Karena mereka nggak mengenali manusia secara utuh. Kadang-kadang saya bikin peraturan, saya adaptasikan dengan diri saya. Bisa jadi tidak pas untuk antum. Tapi kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan kita, yang paling tahu tentang kemampuan kita, yang paling tahu tentang kelemahan kita, yang paling tahu tentang rincian kita ini. Lalu Allah meletakkan syariat yang Allah katakan itu sempurna, Allah ridhoi, siapa yang menempuh pasti baik dan pas. Tidak mungkin tidak adil. Kita Allah sangat tegaskan, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan Andaikan syariat yang dikandung oleh Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu manusia akan menjumpai pada syariat ini perselisihan yang banyak. Nah, ternyata tidak. Bagus. Nah, jadi ketika kita baru bisa menerapkan sikap adil, itu kalau kita mengenal hak masing-masing. Orang nggak mengenal hak pemimpin, akhirnya dilanggar menasihati pemimpin keliru turun ke jalan ya, demonstrasi akhirnya yang berbuat kerusakan pasar dibakar gedung-gedung dihancurkan mobil pejabat dibakar mobil nggak salah apa dibakar Ternyata kejadian seperti itu Masya Allah, tiap hari. Jadi kalau kita lihat berita-berita yang ada itu semua kembali mana kembali. Nah, itu harus kita sadari. Berarti ahli sunnah ini harus memberi contoh <clears throat> bagaimana hidup yang bagus. Tidak boleh larut. Ini musimnya begini ikut musim itu, musimnya duku ikut duku. Ahli sunnah harus punya prinsip yang jelas. Ya, nah, baik. Ikhwana fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah kita pahami tadi, untuk supaya kita ini bisa bersikap adil, kita ini harus mengenali hak supaya bisa kita berikan pada tempatnya. Hak yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum hak siapapun yang perlu kita camkan betul, yang paling pertama perlu kita letakkan pada tempatnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah. Sebelum kita membicarakan kalimat saya, akan bin dan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga hal yang penting. Ada tiga hal yang penting. Pada poin pertama, adab kita kepada Allah yang harus kita terapkan. Yang pertama, tiga hal yang penting dalam muamalah kita kepada Allah. Ajak kita kepada Allah. Yang harus kita terapkan. Yang pertama, kita tidak beribadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fondasi di landasan yang paling tinggi. Kita tidak memberikan ibadah kepada siapapun dan hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang merupakan asal dari semua adab. Ya. Apa itu? Tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pokoknya kita nggak punya sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala siapapun selain Allah kalau itu dianggap jadi sesembahan, itu sesembahan yang batil. Jadi bersihkan diri kita dari peribadahan kepada selain Allah, sekecil apapun. Peribadahan itu luas gimana Kondisi sakit, kondisi sehat. Kondisi sempit, kondisi lapar, Kondisi susah, kondisi senang. Kaya, miskin. Pokoknya intinya. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan sekedar slogan. Maka tadi dalam ciri ahli sunnah perhatian kepada tauhid itu besar. Nah di sini karena itu antum semua nanti akan semangat belajar tentang apa? Akidah. Jangan sudah lama menjadi seorang muslim, kayak mengaji ke sana kemari. Di mana Allah saja tidak ngerti kan ada nenas ngenes coba padahal itu pertanyaan yang sunnah itu kan Nabi aja bertanya gimana Allah jawabnya kadang-kadang aneh lah kalau kita ini menyembah Allah Subhanahu wa taala nggak ngerti di mana yang kita sembah, belum cukup ibadah kita ini. Ya. Antum menyembah Allah, ditanya di mana Rabb yang kamu yang antum sembah ini? Allah wa'ala. Dan terus nyembah siapa? Ini akidah Mbak. Apa Akidah. Banyak dari kelompok-kelompok dakwah yang tidak punya perhatian terhadap tauhid. Tapi kalau dikatakan nggak punya perhatian dalam masalah akidah, tersinggung mereka. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah itu. Gak usah bahas-bahas masalah itu. Dan terus mau bahas apa? Kan gitu. Mau politik gitu ya politik itu kalau nggak ada akidah yang benar rusak. Ya. Nah, orang sopanya mau menebakkan syariat Islam, teman lam yakum kalau salah Allah kalau kafir siapa yang tidak berhukum dengan memakai yang kafir, tapi dia sendiri mengambil hukum selain hukum Sudah jelas perahunya demokrasi dinaiki. Lagi itu bagaimana pegang malu tidak berhukum dia sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah. Pertama berjalan saja sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Terus apa yang mau diperjuangkan? Nah, pembahasan sibuk di situ. Karena pergerakan-pergerakan politik itu kan sakofian Sikul wakil bahasa mereka begitu. Tapi nggak ada landasannya. Ada orang begitu bingung. Uh, ini. Orang kafir bikin pesawat yang tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Belum bingung dikeluarkan wakil. Terus akhirnya bikin majalah tandingan. Orang pemerintah bikin uang dua ribu jadi satu kertas dibahas kok. Saking temennya kurang bangsa ini. Saya itu waktu main ke Bekasi, mampir di komplek Dewa Dawa di situ di medinya tanpa tulisan Hizbut Tahrir membahas uang dua ribu yang gitu loh ya. Dijadikan satu dulu kan lima ratus ribu sendiri. Yang jadi satu dua ribu satu lembar. Dibahas dari sisi politiknya ini bahayanya misi-misi. Nah, buat ini sepakat aja untuk Yang heran saya itu apa Quran dan Sunnah ini sudah cukup mereka bahas. Kok membahas itu? Tapi kalau disinggung maka ini tersinggung. Dan perhatian masalah sampai misalkan Allah saja di mana nggak ngerti kok sudah bahasan hal yang Apa itu kira-kira Nanya pada dapat taat kepada Allah SWT? Jadi kalau kita ini membahas suatu yang dikatakan menurut orang ilmu atau satu pembahasan, kok nggak mendorong kita taat kepada Allah, berarti bukan ilmu itu hal yang dia dia nggak ada manfaat. Tapi kalau iman kita semakin bagus, pengalaman kita kepada Allah semakin bagus, ilmu kita semakin apa meningkat, ibadah kita semakin sejuk, hati kita begitu. Nah ini baru namanya ilmu yang bermanfaat. Nah coba. Nah, jadi tauhid dibahas, Orang Dorongan untuk belajar ya, sungguh-sungguh. Mengenali Allah. Karena benar loh kalimat. Tidak kenal maka tidak sayang itu benar. Kalimat Abdul Qayyim menyatakan sebuah kalimat. Ya. Al-mar'u aduun man yajhalu. Seorang itu akan menjadi musuh terhadap siapa yang dia tidak kenal. Nah kalau yang dia tidak kenal itu Allah, berarti dia memusuhi Allah. Sekalipun dia mendakwakan cinta kepada Allah. Dulu ada orang yang mengatakan cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Lihat ungkapan orang hari ini yang cinta kepada Allah. Kayak cinta kepada Rasulullah itu ungkapannya saya. Maka Allah uji mereka. Kun, katakan ya Nabi Allah, in kuntum Tapi fattabi'uni. Kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi bukti cinta kita kepada Allah itu ittiba kita kepada Rasulullah Jadi saya katakan jangan sekedar slogan ditulis di sepanduk solidaritas misalnya tidak usah kita ini tidak usah terlalu meriah dengan hal seperti itu tapi realisasikan dalam kehidupan kita perhatian kita terhadap ilmu yang tinggi gitu beli buku dibaca jangan dari beli sampai kita mati masih baru kan untuk perpustakaan ya gitu. melayani orang lain baca tapi dia tidak pernah baca saking baiknya manusia nah jadi yang pertama, tidaklah kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adab kita kepada Allah. Yang kedua, ya, musara'ah fi ta'atillah, bersegera di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kalau ada panggilan ketaatan kepada Allah itu segera. Tidak usah ditunda-tunda. Kan gitu ya. Nanti kalau sudah nikah, enggak mau nikah nikah. Nah, bersegera gitu ya. Nah, Jangan tersinggung ya. Sengaja ini soal. Nah, musara bersegera di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segera sambut seruan Allah itu. Panggilan Allah, panggilan Rasulnya segera disambut. Jangan ditunda-tunda. Ya. Nah, musara sebagaimana para sahabat itu setiap ada hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Rasulullah bacakan langsung Sampai ketika Nabi SAW sangat menghancurkan Rasulullah ketika menjajakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan surga sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Berduyun-duyun para sahabat. Sampai Abu Talha mengatakan, Ya Rasulullah, saya punya kebun kurma yang banyak. Kebun kurma saya yang paling bagus itu yang di dekat masjid. Itu untuk Allah dan Rasulullah. Karena itu yang paling dicintai oleh Abu Talha. Ya, nah seperti itu. Musarah bersegera. Begitu panggilan jihad datang, begitu panggilan jihad datang, para sahabat masal bersegera. Sampai yang masih kecil itu supaya bisa diikutkan jihad, itu jinjit ibarat bahasa Inggris. Ini jihad sifat taruhannya nyawa. masalah. Ya, mereka itu sampai seperti itu. Kalau nggak diizinkan dia pulang nangis, menangis karena nggak bisa menolong agama Allah. dia kisah orang-orang miskin yang kemarin sudah kita sampaikan. Begitu berangkat jihad dan seterusnya, mereka nggak punya yang untuk membiayai jihad, nggak punya andil, maunya yang sudah jiwa raganya lah, diinfakkan untuk Allah. Dia datang kepada Rasulullah agar dibawa jihad. Rasulullah nggak punya, mereka pulang berlinang air. Coba kalau kita memberikan perhatian kepada hal seperti itu, malu kita. Kita nggak suruh mengorbankan jiwa dan raga, tapi bersegeralah dalam mentaati Allah. Kadang masih kita tunda-tunda. Nantilah, nantilah, nantilah. Kau wanitanya katakanlah disuruh pakai hijab segera. Nantilah, nantilah. Nunggu apa? Ini seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersegera. Kadang kita ini terdikte dengan pelajaran sekolah kita. Dengan teori mungkin ilmu jiwa, psikologi. Sehingga pelajari orang itu terlalu lama. Ini jiwanya banyak perlu di lima tahun sampai dia sudah sakit-sakitan nggak bisa ngomong dia belum sadar karena masih di teliti dengan ilmu jiwanya sampaikan aja sama Rasulullah sampaikan Nah, bersegera di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Segera. Kita mumpung masih sehat. Antum nggak tahu loh bahwa besok, minggu depan, sebulan depan apakah masih bisa segar sehat seperti ini. Jangan ditunda. Sekarang bisa kerjakan, besok tidak bisa kita sudah punya poin, begitu. Segera mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berupaya sekuat tenaga dan semaksimal mungkin untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi dari maksiat yang terkecil sampai yang paling besar. Ini ajar kita kepada Allah. Allah sudah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Malu kalau kita sampai gunakan untuk apa? Memaksiati yang memberi. Nah, maka bersegera untuk meninggalkan apa? kemaksiatan. Segera untuk mentaati, segera meninggalkan apa? Maksiat. Malulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ajar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral wa rahiman wa rahimakumullah. Dan kita di dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan upayakan pergaulan kita dengan Allah itu pergaulan yang sangat akrab, kita ini begitu dekat dengan Allah sehingga kalau minta diberi. Kalau kesulitan diberi jalan keluar. Kadang-kadang kita ini enggak dekat sama Allah kecuali kalau susah. Kan begitu. Jadi ketika senang dan susah perlu dekat dengan Allah. Muamalah dengan menggunakan apa? Husnul akhlak yang bagus kepada Allah. Akhlak yang bagus kepada Allah meliputi tiga hal. Yang pertama, menerima semua kabar yang datangnya dari Allah. Menerima semua kabar yang datangnya dari Allah dan dari utusan Allah dengan sikap membenarkan tanpa ragu. Jadi semua kabar yang datang dari Allah atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kita benarkan tanpa ragu-ragu. Semustahil apapun kabar. Ini akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hilangkan was-was itu. Kita yakin tentang hidup kita. Sekalipun kita ditimpa kesusahan, kesedihan, tapi hubungan kita dengan Allah Ya. Sehingga tertera ayat Allah, amaya yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa 'ala Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertawakal kepada Allah akan mencukupinya. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar. Dan itu, siapa yang bertakwa kepada Allah akan mudahkan urusannya. Ya seperti itu. Jadi yang pertama, semua kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dibenarkan tanpa tersisa keraguan-keraguan sedikit pun. Yakin. Nanti. Seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di yaumul kiamat ketika Allah sudah memutuskan urusan manusia ini ahli surga dimasukkan ke surga Dikatakan ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, ulful jannah wala maut. Wahai penduduk surga, masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada lagi kematian. Penduduk neraka pun dikatakan seperti itu. Kemudian al-maut, seperti al-maut ya Kematian yang nanti akan datang kepada kita masing-masing itu al-maut. Itu nanti Allah akan wujudkan seekor domba putih. Aneh ya Beriman enggak sampai? Ini kabar dari Rasulullah. Lu kok bisa jadi domba? Gampang bagi Allah Subhanahu Api saja yang panas jadi dingin mudah, ya. Kalau sampai nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala ketika menolong walinya, kekasihnya Ibrahim ya narubuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa api dinginlah Jadilah kesejukan bagi Ibrahim. Di dalam hati tambah sejuk. Percaya enggak kamu? Beriman enggak ini? Kalau enggak coba. <laughs> Jangan sampai bukan Ibrahim. Nah, jadi nanti al-maut itu diwujudkan seekor domba putih lalu disembelih antara surga dan neraka. Ketika seperti itu Allah katakan kepada penduduk surga, masuk surga dan tidak ada lagi kematian. Penduduk neraka, masuklah kalian ke dalam neraka dan tidak ada lagi kematian selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika Harus kita imani seperti itu. Ya, harus diimani. Jadi menerima kabar dari Allah dan Rasulnya dibenarkan tanpa tersisa sedikit pun keraguan-keraguan. Surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Kita nggak usah berpikir aneh-aneh belum kiamat. Untuk apa diciptakan sekarang? Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Nah itu. Jadi diimani semua. Tanpa kita sisakan apa? Keraguan. Kok ada keraguan kok dilawan? Kadang-kadang setan itu datang loh, untuk merusak keimanan kita. Datang ke hati kita. Setan itu menggoda. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Kita jawabkan tentunya begitu. Siapa yang menciptakan manusia ini? Allah. Siapa yang menciptakan dirimu? Allah. Lalu setan terakhir bertanya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, setan Kalau kita mikir, siapa ya? Nah ini salon ini. Kita katakan di situ apa petunjuk Nabi SAW. Aman billah, saya beriman kepada Allah. Kemudian uh, nutfu meludah ke kiri tidak kali minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Pertama, akhlak baik kita kepada Allah. Ini perlu dilatih, kita nggak bisa menjalani pembenaran kita. Karena itu, orang yang paling sempurna imannya itu yang pada puncak ini. Yaitu Abu Bakar, masih Siddiq. Semustahil apapun keadaan, kalau itu dari Allah dan Rasulnya, dia tidak ada keraguan-keraguan. Lihat kisah Isra dan Mi'raj yang sudah sering kita sampaikan. Yang kedua, akhlak baik kita kepada Allah kita menghadapi dan menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Kita menghadapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan dan kepatuhan. Baik hukum itu bentuknya perintah maupun hukum itu bentuknya apa? Larangan. Itu akhlak yang bagus. Jadi kalau diperintah taat, kalau dilarang juga taat, berhenti. Itu hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Ya. Nah, kemudian yang ketiga dari ajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala akhlak yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala menghadapi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kurang menyenangkan kita, kita hadapi dengan sabar dan selalu berhusnudzon kepada Allah. Selalu apa? Berbaik sangka kepada Allah. Apa saja yang Allah takdirkan kepada kita, kita terima. Kemarin malam Jumat sudah belajar itu. Ya, Masya Allah kan, wa malam ya. Apa saja yang Allah tentukan terjadi, mesti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki terjadi tidak mungkin terjadi. Dengan itu kita tenang. Cari rezeki, cari maisha dengan cara yang halal kok belum Allah berikan. Barangkali itu ada satu hikmahnya dan itu pasti. Dulu mungkin kita memakan barang yang haram itu banyak. Sehingga sekarang diuji belum dapat. Kita ini mau kembali kepada yang haram atau bersabar dan yakin bahwa di situ ada pintu rezeki. Nah seperti itu. Karena itu ada satu kaidah mantar kesayangan syai'an Allah Allah khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan suatu itu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih bagus. Sehingga pikiran kita ini nggak ada terbesit mau kembali kepada kejelekan. Ini saya sekarang berada pada posisi cari rezeki yang halal, tapi nanti kalau kepepet jaga ya yang mana lagi. Nah, itu berarti sudah niat dari semula kalau kepepet mau berbelok. Hilangkan seperti itu. Kita yakin bahwa oh, kita ini akan bagus dan kita ini akan dicukupi oleh Allah manakala kita mencarinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Jadi kita terima takdir ketentuan Allah yang dirasa kita kurang senang dengan sabar dan kepada Allah. Kenapa kaidahnya ma'asyiral muslimin? Kita ini makhluk cipta Allah. Kita ini kan makhluk Allah. Namanya makhluk tempat berjalannya ketentuan khaliknya Ya sudah, terserah Allah. Mau dijalankan kepada kita ini apa yang terserah Allah, kita nggak bisa mencegah. Cuma yang kita mohon kepada Allah agar kita ini dijaga dan dilindungi. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, Is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah penjagaan dari mazharah. Karena tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba melebihi afiyah dari Allah. Dan kita diajari pagi, sore dalam doa kita apa? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, itu doa yang Masya Allah. Dibaca. Minta hadiah Jangan minta bala. Kalau saya ini banyak dosanya. Hukum aja lah. nggak akan mampu sampai atau dulu sudah kita contohkan, kita melihat anak kita ini sakit. Sampai, Masya Allah, kita berdoa ya Allah. Janganlah dia yang sakit, pindahkan saja ke saya. Biar saya yang sakit. Belum tentu kita kuat. Anak kita kuat, belum tentu kita kuat. Allah itu meletakkan sesuatu sudah pada ukurannya masing-masing. Dilihat anak kecil mungkin kita kasihan, dianggap dia nggak kuat apa sakit dan seterusnya. Kalau dipindah ke kita, barangkali kita lebih mengeluh daripada anak karena kita bisa sabar, paling nangis, sakit, sakit karena itu bahasanya. Nah kalau dipindah ke kita, misal, bisa jadi wajahnya bukan hanya sakit, sakit. Binatang-binatang juga masuk. Nah, jadi jangan kita ini menganggap kita ini lebih beriman, lebih sempurna imannya, lebih sabar dari orang lain. Jangan. Kita mohon hadiah kepada Allah. Dan yang lebih harus kita perhatikan, musibah-musibah yang menimpa kita ini Kemarin juga sudah disampaikan malam Jumat. Jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Kalau yang ditimpa itu jasad kita, mungkin kita sakit, sedih, sempit itu. berakhir dengan kematian. Kalau kita punya tauhid, sudah di, di hadapan kita ini sudah kesenangan yang menanti. Tapi kalau yang tertimpa musibah itu agama kita, sehingga dikatakan sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan apa? Dolun fi akhir safari. Orang itu sesat di akhir safarnya malah. Mau mati malah tersesat. Coba ini ibarat yang sangat karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, al-maghbunu kullal gubni man fi akhir safari. Yang dungu di atas dungu kata Imam Ibnu Qayyim itu kalau bahasa saya dungu itu apa artinya lain? Ya bahasa kita itu kan memang seperti itu ya. Kalau itu kasar ya memang milik kita. Dungu yang sedungu-dungunya kata Imam Nur itu orang yang tersesat di akhir safar. Jadi mestinya sudah sampai tempat tujuan malah nggak tahu alamatnya. Kasihan betul orang yang seperti itu. Nah, kalau cuma di dunia saya nyari rumah seorang saya nggak ketemu, nggak masalah ya tersesat di situ. Lah kalau musibah menimpa agama kita, begitu mau mati, mau nyebut nama Allah saja nggak kena, mau baca la ilaha illallah lisan kelu nggak bisa mengucapkan. Nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulnya. Yang dikenal malah idolanya. Misalkan menyebutkan pemain bola, artis apa dan seterusnya. Dolla fi akhir zaman tersesat di akhir safarnya akibat musibah yang menimpa kepada apa? agamanya. Itulah maka sering saya ingatkan. Untuk diri saya sendiri dan antum semuanya. Kita dalam mengembalakan diri kita mencari agama itu jangan sembrono. Jangan ngawur. Kita ini nggak ngerti barangkali itu merupakan jalan yang membuat kita nanti akhirnya apa? Tersesat. Itu dari mana? Dari Jakarta, dari unggul, Jauh-jauh, wih, dia gitu? sering tampil di TV. Siapa itu? Hadirlah, rugi gak hadir tadi di situ begitu disampaikan sampai dia nangis-nangis bagus betul Ustaz itu kan. sesat Imam Ahmad itu pernah disuruh melihat bagaimana majlisnya Al Harisul Muhasibi Al Harisul Muhasibi tokoh Sufyan. sampai ulama kita mengatakan andaikan Harisul Muhasibi yang tokoh Sufyan pada saat itu dibanding dengan orang Sufi hari ini masih jauh lebih baik Harisul Muhasibi itu masih mampu-mampu bagus. Itu sekarang ini belas nggak ada agamanya. Agar sholat saja tidak terus apa yang tersisa? Begitu. Pakai sarung muslim, singgotnya di pangkas, punggungnya panjang, sholat enggak. Pakainya tasbih, terus apa yang tersisa dari agama ini? Saya tanya itu apa yang tersisa? Ya tidak Beliau itu pernah disuruh begitu untuk menilai Beliau berada di ruang atas dari kamar rumah yang undang. Diundang majelisnya Haris Muhasibi. Namanya Majelisul Mawarid. Beliau kalau memberi nasihat Masya Nah, begitu sudah bermajelis, orang-orang Sofia ini majelis dapat jamaahnya Haris Muhasibi itu. Beliau memberi nasihat. Begitu diberi nasihat itu nangis semua. Anggota majelis itu. Dan tuan rumah ini naik ke teh ke atas kamarnya Muhammad diintip. Nangis si Muhammad. Nangis tersebut. Begitu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang hadis muhasibi dan majlis? Saya lihat mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jauh di majelisnya sejauh-jauh. Subhanallah. Jadi tidak kok mantapnya perasaan sampai bercucuran air mata kita karena kusuknya dan seterusnya itu. Kemudian itu ukuran bahwa dia di atas kebenaran tidak. Sunnah, sunnah. Lagi itu lah kalau kita mau main seperti itu, jangan-jangan itu merupakan pintu kesesatan bagi kita. Itu karena kesembronan kita, kurang hati-hatinya kita mengembalakan diri kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kaitu salaful ummah memberikan peringatan yang keras dari majelis-majelisnya orang-orang yang menyelisihi sunnah. Jangan kalian duduk di majelisnya ahli ahwa karena bermajelis dengan mereka bikin hati kita ini berpenyakit. Ini peringatan-peringatan seperti ini. Supaya apa? Musibah itu tidak menimpa kepada agama kita. Kada orang ngertinya bahwasanya bid'ah itu cuma dua. Usali sama kunut subuh. Berangkat dia. Ke negeri kufar tolabul ilmi katanya di sana. Pulang. Jadi apa? Awamus sayatin. Temannya syaitan. Kan begitu yang belajar-belajar ibarat itu. Berangkatnya dari sini ngerti namanya bid'ah itu ya. Usali bid'ah. Kunut subuh bid'ah kata mereka begitu. Berangkat. Dengan penuh percaya diri. Pulang dicuci otaknya di sana masukin subat-subat, pulang suruh bikin kerusakan di negerinya. Begitu. La ilaha illallah kalau diartikan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, berarti belum diterjemahkan. Karena Allah itu bahasa Arab. Berarti terjemahan yang benar kayak mana? La ilaha illallah tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Lah apa bedanya T kecil sama T besar? Ada nggak teman-teman? Jadi mau bikin masalah yang sudah bagus. Maka hati-hati. Kan dia berdoa yang dituntutkan oleh Nabi SAW. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah yang menimpa kami itu menimpa agama kami. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kita baca. Kan itu hati-hati. Kembali wasiat Muhammad bin Sirin, Pangduru amman ta'buduna dinakum." Perhatikan oleh kalian dari siapa kalian menggurukan agama kalian ini. Ini merupakan wasiat salat untuk kita ini supaya berhati-hati. Khawatir apa dari mereka itu? Mengkhawatirkan kita, musibah menimpa agama kita. Nah, tiga akhlak yang bagus kepada Allah. Jadi kalau bicara akhlak itu jangan hanya kepada manusia. Akhlak kepada Allah itu nomor satu. Kalau manusia akhlaknya kepada Allah bagus, insya Allah kepada manusia yang lain bagus. Akhlak dia kepada manusia yang bagus, kepada Allah tidak bagus, berarti tidak bagus kepada yang menciptakan, yang memberi rezeki, mencukupi dirinya malah tidak mau sholat, tidak mau taat kepadanya. Berarti akhirnya tidak bagus. Jangan kita tertipu dengan penampilan sesaat. Ya. Nah, itu khusnul khuluq kepada Allah. Tiga hal tadi. Yang pertama, menerima semua kabar yang datang dari Allah melalui Rasulullah SAW dengan membenarkan tanpa tersisa keraguan-keraguan. Ini perlu dilatih. Iman kita ini perlu dilatih. Yang kedua, menghadapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh kepada Allah. Diperintah taat, dilarang taat. Yang ketiga, menghadapi takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang kita bahas, kita lanjutkan pembahasan hak Allah pada pertemuan yang dan di aunillah subhanahu wa taala wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh